Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu Alaihi wa Ala Alihi wa Ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kepada kita kenikmatan dan yang paling besar adalah kenikmatan Islam dan juga kenikmatan iman. Dan alhamdulillah kita bersyukur juga kepada Allah yang telah memudahkan kita semua untuk bisa berziarah berkunjung ke kota Rasulullah SAW ini di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih Allahumma barik lana fi madinatina Ya Allah berikanlah kepada kami keberkahan di dalam kota Madinah ini Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang adab-adab seorang muslim pada hari Jumat. Dan kita sekarang ini sudah memasuki malam Jumat. Dan sebelumnya saya beritahukan bahwasanya kajian ini bisa juga didengarkan oleh ibu-ibu di musala wanita baik bagian kanan maupun bagian kiri. Dan rekaman kajian ini bisa didapatkan di pintu nomor 17 dan insya Allah di akhir kajian ini akan kita berikan kesempatan kepada hadirin sekalian untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan ditulis dengan kertas kemudian diajukan ke depan. Dan bagi yang tidak memiliki kertas Maka kita sudah sediakan kertas di depan Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah swt memudahkan kita untuk memahami agamanya. Hari Jumat dinamakan al-Jum'ah karena ya jema' yaitu karena hari ini mengumpulkan orang banyak. Makanya dinamakan al-Jum'ah. Dan hari Jumat ini merupakan hari yang paling afdol Selama tujuh hari Rasulullah SAW bersabda Khairu yaumin tala'at fihi syamsu Yaumul Jum'ah Sebaik-baik hari yang terbit di situ matahari adalah hari Jumat. Fihi khalaqallahu Adam. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan pada hari itu Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrij minha. Dan pada hari itu juga yaitu pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga wala taqumus saatu illa fi yaumil jum'ah dan tidak akan bangkit hari kiamat tidak akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jumat ini menunjukkan tentang keutamaan hari tersebut yaitu hari Jumat dan bahwasanya hari Jumat ini adalah hari yang paling afdal daripada hari-hari yang lain oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW dan juga para sahabat mereka sangat mengagungkan hari ini yaitu hari Jumat dan membedakan hari ini dengan hari-hari yang lain kemudian mengisi malam Jumat dan hari Jumat ini dengan ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah dan oleh Allah Swt. oleh karena itu yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang adab-adab yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika menyambut hari yang sangat agung ini. Di antara adab-adab tersebut, yang pertama, sebelumnya saya harapkan agak ke depan ya, agak ke depan Pak. Di antara adab-adab tersebut Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah Yang pertama adalah Disunahkan kita untuk membaca Surat Al-Kahfi Surat yang ada di pertengahan Al-Quran Yang sebagiannya di Juz 15 Dan sebagiannya ada di Juz yang ke-16 Kita disunahkan untuk membaca surat ini Dalilnya adalah Sabda Rasulullah SAW Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diberikan baginya cahaya antara dua Jumat. Akan diberikan baginya cahaya di antara dua Jumat. Ini menunjukkan bahasanya yang disunahkan bagi seorang muslim ketika menyambut hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Dan ada sini sahih diriwatkan oleh An-Nasai. Dan tidak datang dari Rasulullah SAW keutamaan untuk membaca surat-surat yang lain selain surat Al-Kahfi ini. Oleh karena itu seorang muslim mencukupkan diri dengan apa yang sahih dari Rasulullah SAW yaitu membaca surat Al-Kahfi ataupun adapun membaca surat yang lain maka tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang keutamaan membaca surat tersebut pada hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau SAW mengatakan min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Di antara hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Kemudian beliau mengatakan fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka adalah kalian memperbanyak salawat kepadaku pada hari tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan juga yang lain. Beliau menyuruh kita menganjurkan kepada kita semua untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW pada hari ini. Baik laki-laki maupun wanita membaca salawat kepada Rasulullah SAW dan memperbanyaknya pada hari Jumat. Kemudian yang ketiga, disunahkan pada waktu subuh hari Jumat bagi imam untuk membaca dua surat. Pada rekaat yang pertama disunahkan dia untuk membaca surat As-Sajdah. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai akhir. Kemudian pada rakaat yang kedua disunahkan dia membaca surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana dan seterusnya sampai akhir. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau dulu membaca dua surat ini ketika subuh hari Jumat. Oleh karena itu bagi bapak-bapak sekalian yang menjadi imam sebisa mungkin bisa menghafal kedua surat ini sehingga bisa mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmah dari membaca surat ini disebutkan oleh sebagian ulama Kenapa kita disunahkan untuk membaca surat ini? Karena di dalam surat ini Ada penyebutan penciptaan Nabi Adam Dan di dalam kedua surat ini juga ada penyebutan hari kiamat. Dan tadi kita di awal, di awal pertemuan tadi disebutkan bahwasanya Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat dan hari kiamat juga terjadi pada hari Jumat. Dan di dalam kedua surat ini ada penyebutan penciptaan Nabi Adam yang pertama penciptaan manusia, kemudian yang kedua ada penyebutan hari kiamat. Ini disebutkan oleh sebagian ulama. Kemudian di antara sunnah pada hari Jumat Disunahkan bagi seseorang yang beristri Untuk mendatangi istrinya Dalilnya adalah Sabda Nabi SAW Man ghassala wa qtasala Thumma bakkara wa btakara Yang artinya Dan barang siapa yang Ghassala Sebagian ulama mengatakan Ghassala di sini adalah menjadikan orang lain mandi Maksudnya adalah mendatangi istri Sehingga dia juga mandi Waqtasala dan dia juga mandi Wabakkara wabtakara Kemudian dia berpagi-pagi menuju ke masjid Yaumal Jum'ah pada hari Jum'at Wa masya walam yarkab Kemudian dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan Wadana minal imam Kemudian dia mendekati imam Artinya duduk dekat dengan imam fastama'a wa lam yalghu kemudian dia mendengarkan dan tidak lalai kana lahu bikulli khutwatin amalu sanah maka setiap langkah yang dia lakukan ke masjid itu dia mendapatkan pahala satu tahun ajru siyamiha wa qiyamiha mendapatkan pahala apa mendapatkan pahala salatnya dan juga puasanya setiap langkah yang dia lakukan itu mendapatkan pahala satu tahun pahala puasanya dan juga sholat sholat. Ini adalah pahala yang besar. Dan yang sahih diwakilkan oleh Abu Dawud dan juga yang lain. Ini menunjukkan disunahkan bagi seorang laki-laki yang memiliki istri atau beristri untuk mendatangi istrinya pada hari Jumat. Kemudian diantara sunnahnya, diantara adab-adab pada hari Jumat adalah mandi. Dan ini adalah suatu yang sangat dianjurkan. Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum mandi pada hari Jumat. Ada yang mengatakan tidak wajib. Ada yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan dirinci. Kalau dia berbau badan, maka diwajibkan dia untuk mandi. Tapi kalau dia bersih, tidak bau, maka disunahkan dia untuk untuk mandi. Dan perbedaan pendapat ini menunjukkan kepada kita bahwa bahwasanya tidak pantas sebagai seorang muslim untuk meninggalkannya. Selama dia masih mampu, masih ada kesempatan untuk mandi, maka silakan dia mandi untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi di sana ada sebuah hadis, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib bagi setiap laki-laki yang muhtalim yang sudah dewasa. Dan ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang wajibnya mandi pada hari Jumat. Ala hal, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tidak pantas bagi seorang muslim laki-laki untuk meninggalkan sunnah ini yaitu mandi pada hari Jumat. Kalau misalnya dia mendatangi istrinya pada hari Jumat Apakah dia harus mandi dua kali atau sekali saja? Cukup bagi dia untuk mandi sekali dengan niat mandi janabah dan juga mandi Jumat. Jadi mandi sekali dengan niat mandi janabah dan juga mandi Jumat sudah cukup dan tidak perlu dia mandi dua kali. Kemudian di antara sunnah yang dianjurkan pada hari Jumat yang selanjutnya yang keenam adalah memakai minyak wangi atau tatayyub memakai minyak wangi. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW La yagtasilu rajulun Yawmal jum'ati wa yatatahhar Mastata' min tuhrin Wa yudahhinu min duhnihi Au yamassa Au yamassu min tibin Min tibi baitihi Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat Kemudian dia membersihkan apa yang dia mampu itu dibersihkan. Sebagian mengatakan membersihkan apa yang mampu itu dibersihkan. Di sini seperti membersihkan bulu ketiak atau bulu kemaluan atau mencukup memotong kuku atau memotong memendekkan kumis. Maka ini termasuk membersihkan apa yang dia mampu untuk dibersihkan. Kemudian dia memakai minyak wangi dari rumahnya. Thumma yakhruju, kemudian dia keluar. Fala yufarriqu baina thnain. Kemudian dia masuk masjid dan tidak memisahkan antara dua orang. Artinya masuk ke masjid, kalau dia menemukan ada dua orang sedang duduk berdampingan tidak dipisahkan. Ini adabnya ketika kita masuk masjid pada hari Jumat. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia salat dengan apa yang sudah Allah tetapkan baginya. Artinya sesuai dengan kemampuan dia. Thumma yunsit, kemudian dia diam, idza takallama lama imam apabila imam berbicara, illa ghufira ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kalau dia melakukannya demikian, maka akan diampuni baginya dosa-dosa yang dia lakukan antara Jumat tersebut sampai Jumat berikutnya. Di antara syaratnya adalah memakai minyak wangi ketika dia mau pergi ke masjid. Jadi disunahkan kita memakai minyak wangi. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berpagi-pagi menuju ke masjid. Maka ini disunahkan. Dalilnya adalah yang tadi kita sebutkan man bakar wa wa betakara. Dan barang siapa yang berpagi-pagi dan semakin cepat ini semakin baik dan lebih banyak pahalanya daripada orang yang terlambat dan baru datang setelah mendekati adzan. Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha minas sa'atil ula nama qarraba badanah." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi yang caranya seperti kalau kita mandi janabah. Kemudian dia pergi ke masjid minasaatil sa'atil ula atau fisaatil ula pada zaman yang pertama. Faka'annama korba badana, maka seakan-akan dia menyembelih atau berkorban dengan badana. Badana ini adalah unta. Jadi orang yang pergi pertama kali pada zaman yang pertama maka seakan-akan dia berkorban dengan unta wa man raha fi maka barang siapa yang pergi pada zaman yang kedua maka seakan-akan dia sudah berkorban dengan baqarah yaitu dengan sapi dan barang siapa yang datang pada zaman yang ketiga maka seakan-akan dia telah berkorban dengan kambing wa man raha fi sa'ati rabi'ah rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajah barang siapa yang datang pada zaman yang keempat maka seakan-akan dia berkorban dengan dengan ayam. Dan yang kelima yang datang pada zaman yang kelima maka seakan-akan dia telah berkorban dengan dengan baydah yaitu dengan telur. Fa idza kharaja imam hadaratil malaikatu yastami'un. Dan kalau sudah datang imam maka malaikat akan datang dan mereka juga ikut mendengarkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi ini menunjukkan kepada kita semakin kita cepat pergi datang ke masjid, maka semakin besar pahalanya. Dan semakin kita terlambat, maka semakin kecil pahalanya. Kemudian yang selanjutnya di antara yang disunahkan adalah memakai pakaian yang paling bagus, yang paling indah. Semampu kita yang kita punya apa itu yang paling bagus itu yang kita pakai meskipun pakaian kita sudah lama tapi yang kita punya yang paling bagus itulah yang kita pakai pada hari Jumat dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man iqtasala yaumal jum'ah wa labisa min ahsani thiyabih barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian dia memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki dan tidak harus baru dan tidak harus mahal. Yang penting yang paling bagus yang dia miliki. Wa massa min tibi min tibin in indahu. Kemudian dia memakai minyak wangi apabila dia memiliki minyak wangi di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan hadisnya hasan. Kemudian yang disunahkan pada hari Jumat adalah kita pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Dalilnya adalah hadis yang sudah kita sebutkan. Wa masya walam yarkab. Kemudian dia berjalan kaki dan tidak naik kendaraan. Kemudian yang disunahkan yang ke-10, apabila kita sudah masuk ke masjid, sudah sampai ke masjid, maka kita disunahkan untuk memperbanyak solat. Memperbanyak solat. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan, thumma yusalli ma kutibalahu. Kemudian dia solat apa yang sudah Allah tetapkan baginya atau sesuai dengan kemampuan dia. Dan sholat di sini mutlak. Sholat di sini mu, mutlak. Artinya tidak batasi, tidak dibatasi dengan jumlah. Boleh kita laksanakan dua rakaat, empat rakaat, enam rakaat, delapan rakaat, sepuluh rakaat, dua belas rakaat. Sampai kapan? Afdolnya sampai imam datang. Jadi kita kerjakan sholat tersebut semampu kita sampai imam datang. Kalau imam sudah datang, maka kita hentikan sholat tersebut. Oleh karena itu datang dari para salaf kita, para pendahulu kita, ada di antara mereka yang sholat 10 rakaat. Ada di antara mereka yang sholat 12 rakaat. Ada yang kurang dari itu. Dan ini adalah sunnah Rasulullah SAW sebelum kita, sebelum datang imam, yaitu khatib. Maka disunahkan kita memperbanyak sholat. Tapi seandainya kita hanya mampu dua rakaat kemudian ingin menunggu maka apa yang kita lakukan memperbanyak zikir mau perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian masalah salat mutlak ini tidak mengapa kita salat mutlak tersebut meskipun sudah matahari berada di atas kita itu berada di pertengahan ini tidak mengapa dan ini perkecualian pada asalnya Salat ketika matahari sedang berada di tengah Ini makruh Kecuali pada hari Jumat Maka ini tidak dimakruhkan Kemudian yang selanjutnya Sunnah yang selanjutnya adalah nomor 11 Ada adab yang selanjutnya adalah Apabila imam sudah datang Maka kita al insad al insad artinya adalah mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh imam. Sebagaimana tadi kita sebutkan, thumma yunsitu idza takallama al-imam. Kemudian dia diam mendengarkan ketika imam sedang berbicara. Maka akan diampuni dosanya yang dia lakukan antara hari Jumat tersebut dengan Jumat berikutnya. Bagaimana jika imam atau khatib menggunakan bahasa Arab? Tetap tetap kita diwajibkan untuk diam dan juga mendengarkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu Pada hari Jumat ansib Wal imamu yaktub Fakat lagauta Beliau mengatakan apabila engkau berkata kepada kepada saudaramu pada hari Jumat mengatakan apa? Amsit, diamlah kamu. Sedangkan imam dalam dalam keadaan berkhutbah, maka engkau telah berbuat lalai di dalam Jumatmu. Jadi kita diperintahkan untuk mendengarkan. Bagaimana kalau kita melihat orang lain sedang berbicara, jangan kita mengatakan apa-apa jangan kita mengatakan kepada mereka amsit. Jangan kita mengatakan kepada mereka amsit, yaitu diam. Karena kalau kita mengatakan ansit, diamlah kamu, maka Jumat kita menjadi maka kita sudah menjadi orang yang yang lalai. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan maksud dari lagauta engkau telah berbuat lagu, engkau telah berbuat sesuatu yang sia-sia ada yang mengatakan akan gugurlah pahala Jumat kita. Jadi kalau orang mengatakan berbicara, kalau dia berbicara atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan, tidak semestinya ketika dia mendengarkan khutbah Jumat, maka telah sia-sia Jumatnya. Artinya telah gugur pahala Jumatnya. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Bahkan amar amar ma'ruf pun di, tidak diperbolehkan. Ya, karena orang yang mengat, orang yang mengatakan ansit diamlah berarti dia sudah beramar ma'ruf. Bahkan ketika eh, ketika khutbah Jumat amar ma'ruf pun juga di tidak diperbolehkan. Bagaimana dengan perkara-perkara yang yang lain? Diperbolehkan kita ketika mendengarkan khutbah Jumat untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika imam mengatakan Muhammad atau qala Rasulullah maka kita juga boleh mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Jadi bukan berarti kita enggak boleh ngomong sama sekali. Boleh ketika imam sedang mengkhutbah kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh seorang yang sedang mengikuti khutbah Jumat untuk berbicara dengan imam apabila memang diperlukan ya sebagian sahabat dulu datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau dalam keadaan khutbah kemudian meminta doa Nabi SAW yang tidak diperbolehkan apabila dia berbicara dengan orang yang ada di sekitarnya kalau dia berbicara langsung dengan imam kan ada sebuah keperluan diperbolehkan demikian pula ketika imam sedang berdoa boleh kita mengamini tetapi tidak mengangkat suara dan juga tidak mengangkat tangan Ketika imam sedang khutbah Sedang berdoa di akhir khutbah Maka diperbolehkan kita mengamini Amin, amin, amin Tetapi tidak mengangkat suaranya Dan juga tidak mengangkat tangan sunnahnya demikian Kemudian apabila kita masuk masjid terlambat Sedangkan imam sedang khutbah Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan Kita sholat, tetap sholat Akan tetapi kita Ringankan sholat kita Jangan terlalu lama Rasulullah SAW bersabda Iza ja'a ahadukum al-jum'ata Wal imamu yaktub Fal yarka' Ucapan ini beliau katakan Ketika beliau melihat Seorang sahabat yang bernama Salik Salik Al-Ghatafani Beliau datang pada hari Jumat Dan Rasulullah SAW sedang khutbah Maka Rasulullah SAW bersabda dan berkata kepada beliau Kepada Salik Ya Salik Kum farka' rak'atain watajawas fihima Wahai Salik berdirilah kamu Saat itu Salik langsung duduk Ingin mendengarkan khutbah Tapi oleh Rasulullah SAW ditegur dan ini menunjukkan bolehnya seorang imam menegur jamaah yang baru masuk ke, masjid kemudian dia langsung du, duduk boleh dia menegur di sini Rasulullah SAW menegur berdirilah kamu wahai salik fal, fal, fal, farka rakaatain kemudian sholatlah dua rakaat dan ringankanlah dua rakaat terse tersebut bagaimana maksudnya diringankan kita laksanakan yang wajib-wajib yang rukun-rukun saja membaca Al-Fatihah, takbir membaca Al-Fatihah, membaca zikir ketika rukuk, ketika i'tidal, membaca takbiratul intiqal. Kita cukupkan dengan perkara-perkara yang yang wajib. Kemudian kita duduk dan mendengarkan khutbah. Kemudian setelah itu beliau bersabda, "Idza jaa ahadukum al-jum'ata wal imamu yakhthub falyarka' rak'atain wal yatajawwaz fihima." apabila salah seorang di antara kalian mendatangi Jumat kemudian imam sedang khutbah maka adalah dia sholat dua rakaat dan meringankan dua rakaat tersebut. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setelah dia duduk, tidak perlu dia menyalami yang ada di sekitarnya. Orang sedang sibuk semuanya untuk mendengarkan khutbah. Kemudian apabila kita datang pada saat adzan, apabila di situ ada dua adzan, Kemudian kita masuk pada azan yang pertama. Apa yang kita lakukan? Kita menunggu. Dan kita mengikuti azan supaya kita bisa mendapatkan pahala orang yang mengikuti azan. Baru setelah itu kita sholat dua rakaat. Tapi kalau kita masuk, sedangkan muadzin sedang azan pada azan yang kedua, maka tidak perlu kita menunggu kita langsung sholat Kenapa demikian? Karena mengikuti muadzin hukumnya sunnah Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib Dan yang wajib tentunya lebih didahulukan daripada mendengarkan muadzin Oleh karena itu ketika kita memasuki masjid pada adzan yang kedua Kita langsung sholat Kemudian ketika kita mendengarkan khutbah Dilarang kita sekali lagi untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Seperti misalnya memegang-megang jenggot atau bermain kerikil atau menggambar-gambar di karpet misalnya. Maka ini adalah perkara-perkara yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Man masal hasa fakat lagha." Barang siapa yang bermain-main kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dalam sebuah riwayat, "Wa man laga fala jum'atalah." Barang siapa yang berbuat sia-sia, fala jum'atalah, maka dia tidak memiliki Jumat. Meskipun riwayat ini ada yang mentaifkan. Seandainya riwayat ini sahih, maka maknanya adalah barang siapa yang berbuat lagu, berbuat sia-sia, maka Jumatnya tidak sempurna. Itu maksudnya. Bahasanya Jumatnya tidak tidak sempurna. Bukan berarti dia tidak, bukan berarti batal Jumatnya. Akan tapi Jumatnya tidak sempurna. Oleh karena itu ketika kita sedang mendengarkan khutbah, maka jangan kita melirik ke kanan dan juga ke kiri atau memperhatikan manu, manusia dan menyebutkan diri kita dengan perkara-perkara tersebut dari mendengarkan khutbah Jumat. Bolehkah kita mengucapkan Alhamdulillah ketika kita bersin pada saat mendengarkan khutbah Jumat? Boleh Kalau pas kita mendengarkan khutbah Jumat Kemudian kita bersin Maka boleh kita mengatakan Alhamdulillah Dan tidaklah di sini seorang khotib, ya Seorang yang sedang berkhutbah Memperhatikan Adab-adab ketika berkhutbah dan juga memperhatikan rukun-rukun ketika berkhutbah. Ya kalau ada di antara bapak-bapak yang terbiasa untuk menyampaikan khutbah hendaklah mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dulu berkhutbah, bagaimana ada beliau ketika berkhutbah. Di antaranya adalah membaca alhamdulillah, hamdalah, kemudian dua syahadat, membaca solawat, kemudian berwasiat dengan ketakwaan, ini adalah perkara-perkara yang harus disebutkan oleh seorang khatib ketika dia berkhutbah. Dan hendaklah dia memperingkas khutbah tersebut dan memperpanjang solatnya, yaitu solat Jumatnya. Dan ini menunjukkan pemahaman seorang khatib terhadap agamanya, yaitu dia meringkas khutbahnya dan juga memperpanjang solatnya. Dan sebaik-baik ucapan adalah yang ringkas akan tetapi bisa membawa makna yang mendalam dan itu yang diinginkan. Kemudian disunahkan bagi seorang khatib yang berdoa dan di antara doa yang paling penting ketika dia berdoa pada hari Jumat adalah doa untuk pemerintah. Yaitu berdoa dengan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah SWT memperbaiki mereka membantu mereka. Dan ini adalah termasuk sikap seorang ahlu sunnah. Bahasanya mereka mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Bukan mendoakan dengan kejelekan. Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan seandainya aku punya aku seandainya aku mengetahui bahwasanya aku punya doa yang mustajab niscaya aku akan berikan doa mustajab itu kepada pemerintah Beliau mengatakan demikian, seandainya aku punya doa yang mustajab, aku bukan berikan kepada yang lain. Bukan aku berikan kepada anakku, istriku atau yang lain, tapi diberikan kepada pemerintah. Kenapa? Karena kalau pemerintah baik maka rakyat akan baik. Jadi kita sebagai rakyat mendoakan kebaikan kepada pemerintah kita. Dan ini adalah akidah sunnah wal Jamaah. Sikap seorang ahlu sunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Kemudian tidak sepantasnya seorang yang berkhutbah mengisi khutbah dengan perkara-perkara yang tidak penting atau mengajak manusia untuk memikirkan perkara-perkara yang sebenarnya bukan tanggung jawab mereka. Berbicara banyak tentang politik, tentang berita ini, berita itu. Seharusnya dia memanfaatkan waktu yang hanya sebentar ini. Mungkin ada di antara mereka yang jarang mengikuti ceramah dan hanya mengikuti ceramah pada hari Jumat. Memilih maudhu-maudhu, memilih judul-judul yang penting bagi mereka. Kebaikan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Wasiat tentang ketakwaan, tentang tauhid, mengingatkan tentang hari kiamat, hari pembalasan ini yang harus dilakukan oleh seorang yang diberikan oleh Allah SWT untuk khutbah. Jadi memperhatikan rukun-rukun dan juga adab-adab ketika berkhutbah. Dan disunahkan seorang yang e, menjadi imam pada hari Jumat untuk membaca dua surat. Yang pertama al Munafikun pada e, rakaat yang pertama. Al-Jum'ah surat Al-Jum'ah. Kemudian yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. Jadi rakaat yang pertama disunahkan membaca surat Al-Jum'ah, kemudian yang kedua membaca surat Al-Munafiqun. Dan terkadang Rasulullah SAW pada rakaat yang pertama membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan pada rakaat yang kedua membaca Hal Ataka Hadithul Ghashiyah boleh kita laksanakan dua-duanya. Terkadang kita baca ini, terkadang kita baca itu. Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW supaya manusia tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita tinggalkan terus membaca surat-surat pendek. Tapi sebisa mungkin kita menghidupkan sunnah Nabi. Kemudian setelah kita mendengarkan khutbah, maka kita sholat Jumat. Dan sholat Jumat ini bukan pengganti dari sholat duhur. Dia adalah sholat yang mustaqil, sholat yang berdiri sendiri. Jadi tidak disamakan dengan sholat duhur. Banyak perbedaan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Baik dari segi jumlahnya. Sholat duhur 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Kemudian juga jahriyah dan seriyahnya. Sholat duhur ini dipelankan bacaannya. Sedangkan sholat Jumat dikeraskan. Sholat duhur ini diwajibkan baik yang mukim maupun yang safar. Adapun sholat Jumat maka diwajibkan bagi orang yang mukim yang punya rumah di sini. Maka diwajibkan baginya. Adapun orang yang musafir maka tidak diwajibkan atasnya melakukan sholat Jumat, tapi tetap diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur. Sholat Jumat didahului dengan khutbah. Ada zuhur maka tidak didahului, tidak didahului dengan khutbah. Sholat Jumat ada syarat-syaratnya yang disebutkan oleh para ulama yang tidak ada atau tidak tidak disyaratkan pada sholat zuhur. Ini menunjukkan perbedaan antara sholat zuhur dengan sholat Jumat dan tidak boleh kita kiaskan antara sholat Jumat dengan sholat zuhur. Dan Rasulullah SAW telah mengancam orang yang meninggalkan sholat Jumat ini selama tiga kali. Dalam keadaan dia malas-malasan, artinya meninggalkan karena malas, bukan karena udur. Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha Jumat tahawunan Allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan tiga Jumat tahawunan karena dia meremehkan, ah cuma sholat Jumat. Bukan karena udur maka akibatnya tauba Allahu ala qalbihi. Allah akan menutup hatinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan meninggalkan tiga kali sholat Jumat yang diancam akan ditutup hatinya itu tidak harus berturut-turut. Mungkin seseorang meninggalkan tiga kali sholat Jumat minggu ini, kemudian sebulan lagi, tiga bulan lagi, yang jelas tiga kali maka ancamannya akan ditutup hati hatinya akan dijadikan dia termasuk orang yang lalai bahkan ada yang mengatakan dijadikan dia termasuk orang-orang yang munafik munafik oleh karena itu seorang muslim apalagi yang laki-laki jangan sampai dia meremehkan sholat Jumat kemudian sholat Jumat ini hukumnya fardu ain hukumnya fardu ain. Dia bukan fardu kifayah. Fardu ain artinya setiap kita yang terpenuhi syarat-syaratnya harus melakukan solat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Maka adalah kalian segera pergi untuk zikrullah Zikrullah di sini maksudnya adalah salat Jumat. Wadarul baik dan tinggalkanlah jual beli. Ini menunjukkan wajibnya karena Allah mengatakan fas'au, pergilah. Kerjakanlah zikrullah yaitu salat Jumat. Dan salat Jumat ini diwajibkan kepada orang yang terpenuhi lima syarat. Yang pertama, muslim Kemudian yang kedua, zakar, yaitu seorang laki-laki artinya seorang wanita tidak diwajibkan dia untuk sholat Jumat. Hur dan dia merdeka, bukan sebagai seorang budak atau hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya adalah mukallaf. Itu dia sudah dewasa, sudah diberi beban. Bukan anak kecil. Kemudian yang terakhir adalah mustautin, yaitu dia adalah orang yang mukim, orang yang tinggal di daerah tersebut dan punya rumah rumah adalah rumah yang tetap bangunan yang tetap bukan seperti orang-orang badui yang tinggal di kemah-kemah dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang, yang lain tapi dia tinggal di situ dan punya tempat yang tetap meskipun kontrakan atau bukan rumah sendiri kalau dia adalah seorang muslim laki-laki merdeka mukallaf orang yang dewasa dan dia adalah orang yang mustautin dan tinggal di situ, maka dia wajib untuk menghadiri sholat Jumat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'. Hari Jumat, sholat Jumat itu adalah hak yang wajib. Ini menunjukkan bahasanya adalah satu yang wajib Atas siapa? Atas setiap muslim. Fi jamaah bersama jamaah. Illa arba'ah. Kecuali empat golongan. Yang pertama, abdun mamluk. Yaitu seorang hamba yang dimiliki. Itu hamba sahaya, seorang budak. Au imra'ah. Atau seorang wanita. Seorang wanita tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Au sabiyun atau seorang anak kecil yang belum dewasa au marid atau orang yang sakit. Nah, di sini sahih. Ini menunjukkan bahasanya empat kelompok tersebut tidak wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Seorang wanita memang tidak wajib. Akan tapi seandainya dia menghadiri, maka itu sudah mencukupi dia. Artinya tidak wajib lagi bagi seorang wanita untuk sholat duhur dia tidak wajib dan apabila dia menghadiri besok menghadiri sholat Jumat di Masjid Nabawi misalnya maka dia tidak perlu lagi sholat duhur. dan ini adalah dengan ijma' kesepakatan para ulama semuanya mengatakan apabila seorang wanita datang sholat Jumat kemudian dia menghadiri sholat Jumat maka tidak wajib lagi baginya untuk melakukan sholat duhur. sudah gugur kewajiban sholat duhurnya. Dan musafir juga demikian Tidak wajib bagi mereka untuk menghadiri sholat Jumat Karena Rasulullah SAW dan juga para sahabat beliau Mereka safar Bepergian Akan tapi tidak ada riwayat bahasanya mereka mendirikan sholat Jumat ketika mereka sedang safar Ketika Rasulullah SAW membuka Mekah pada tahun 8 Hijriah. Beliau tinggal di Mekah selama 19 hari. Artinya di situ berapa kali ada sholat Jumat akan tapi tidak dari riwayat bahasanya beliau menunaikan atau mendirikan sholat Jumat di sana menunjukkan bahasanya musafirun orang-orang yang musafir ini tidak wajib bagi mereka untuk menghadiri atau mendirikan sholat Jumat apabila kita menjadi orang yang masbuk ketinggalan artinya kita sedang di, uh, apa uh, ada kesibukan atau karena lupa kemudian ingat bahasa hari ini hari Jumat kita datang ternyata imam sudah mulai sholat apa yang kita lakukan seandainya dia masih bisa mendapatkan rekaat yang kedua masih bisa mendapatkan rekaat yang kedua kapan kita bisa bisa bisa mendapatkan rekaat yang kedua apabila imam belum berdiri dari rukuknya. Selama dia masih rukuk atau sebelum rukuk, maka pada rekaat yang kedua berarti kita masih mendapatkan rekaat yang yang kedua. Tetapi kalau imam pada rekaat yang kedua sudah menaikkan badannya, maka kita tidak mendapatkan rekaat yang kedua. Kalau kita masih bisa mendapatkan rukuk yang kedua pada rekaat yang kedua, maka kita sudah mendapatkan sholat Jumat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat di dalam salat, maka dia sudah mendapatkan salat tersebut. Meskipun mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau kita dapat satu rakaat yang kedua pada sholat Jumat, maka kita sudah mendapatkan sholat Jum Jumat. Tapi kalau misalnya ketinggalan ketika imam sudah berdiri dari rukuk rukunya Sudah mengangkat badannya Berarti dia sudah ketinggalan satu rekaat Kalau sudah ketinggalan Sudah ketinggalan rekaat yang kedua Berarti dia sudah ketinggalan sholat Sholatnya Kalau dia ketinggalan sholat Jumat Berarti nanti dia harus sholat duhur Harus sholat duhur Kalau imam sudah mengucapkan salam Maka dia melengkapi Ia melengkapi dan melanjutkan sholatnya empat reka, rekaat. Kenapa? Karena dia tidak menemukan, tidak mendapatkan sholat jum, Jumat. Berarti kewajiban dia menunaikan sholat zuhur. Kemudian setelah itu disunahkan kita setelah menunaikan sholat Jumat untuk menunaikan sholat ba'diyah. Sholat ba'diyah Jumat. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW uh, eh, ucapan seorang sahabat fakana la yusalli ba'dal jum'ah hatta yansarifa fasalli fayusalli rak'ataini fi baitihi Seorang sahabat menceritakan bagaimana Rasulullah SAW dulu sholat Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat bersemangat untuk mengikuti sunnah beliau Beliau lihat Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan agama ini setelah Jumat dilihat bagaimana apa yang boleh lakukan. Seorang sahabat mengatakan, kalau nggak salah Abdullah bin Umar, dahulu Rasulullah SAW tidak sholat setelah Jumat sampai beliau meninggalkan masjid ini fayusalli ini fi baitihi. Kemudian dia sholat dua rakaat di rumahnya. Ini menunjukkan bahasanya di sana ada sholat ba'diyah setelah Jumat kita kerjakan. Ini hukumnya sunnah. Hadisnya sahih diwakilkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian men me menunaikan salat Jumat atau selesai mengerjakan salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an. Maka adalah dia salat setelah Jumat tersebut empat rakaat. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada hadis yang pertama disebutkan dua rakaat. Hadis yang kedua disebutkan empat rakaat. Mana yang benar? Semuanya benar. Dan Rasulullah SAW pernah mengerjakan ini dan juga itu. Dan sebagian memberikan perincian, apabila kita mengerjakan ba'diyah tersebut di rumah, maka dikerjakan dua rakaat. Karena di sini disebutkan fayusalli rak'ataini fi baitihi. Kemudian dia atau beliau salat dua rakaat di rumah beliau. Berarti dua rakaat dikerjakan apabila ba'diyah tersebut dikerjakan di rumah. Tapi kalau dikerjakan di masjid, maka disunahkan empat rakaat. Ini adalah perincian dari salat ba'diyah ini. Apakah Jumat memiliki qabliyah? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah sebelum Jumat ini ada qobliyah atau tidak? Ada yang mengatakan ada. Karena dikiaskan dengan sholat duhur. Duhur juga ada qobliyahnya. Kemudian mereka juga berdalil dengan hadis baina kulli adzanaini sholatun. Di antara dua adzan itu ada sholat. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak ada. Tidak ada qabliyah sebelum Jumat. Mereka mengatakan tidak boleh kita kiaskan duhur dengan atau Jumat dengan duhur. Karena perbedaan-perbedaan yang kita sebutkan tadi. Dari segi rakaatnya, dari segi caranya, jahriyah dan juga siriyahnya berbeda antara duhur dengan Jumat. Sehingga tidak boleh kita kiaskan. Dan kias dalam masalah ibadah seperti ini tidak diperbolehkan. Kalau memang Rasulullah SAW dulu melaksanakan qobliyah silahkan tapi kalau tidak dilakukan sambulih maka jangan dilakukan. Ini kata mereka demikian. Itu pendapat ulama yang mengatakan tidak ada kopilian sebelum Jumat. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun. Di antara dua adzan itu ada salat. Adzanaini dua adzan di sini maksudnya bukan dua adzan Jumat. Tapi yang dimaksud adalah adzan dan juga iqamah. Adzan dan juga iqamah. Antara, dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah, itu ada salat. Boleh kita salat di antara dua adzan dan antara dua adzan yaitu adzan dan iqamah. Jadi maksud dari dua adzan di sini bukan dua adzan Jumat. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat Jumat cuma ada satu adzan. Dua adzan ini baru dimulai di zaman khalifah yang ketiga yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir yang yang disunahkan atau yang termasuk adab-adab ketika hari Jumat bahwasanya di akhir waktu pada hari Jumat itu ada se, e, saah ada waktu yang di situ kita disunahkan untuk berdoa karena berdoa pada saat itu doanya mustajab Rasulullah SAW mengatakan fihi yaitu fi, fi yaumil jum'ah sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyah. Di dalamnya itu pada hari Jumat itu ada waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bisa mendapatkan waktu tersebut sedangkan dia dalam keadaan qaimun yusalli, dalam keadaan berdiri salat yas'alullah dia minta kepada Allah sesuatu illa a'tahu iya kecuali akan Allah berikan kepadanya. Jadi pada hari Jumat ada ada sebuah waktu yang kalau kita berdoa kepada Allah pada waktu itu maka Allah akan berikan apa yang kita minta. Nah, para ulama berbeda pendapat. Waktu itu kapan? Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 11 pendapat. Ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Kemudian beliau menyimpulkan di antara sebelas pendapat ini ada dua pendapat yang paling kuat. Ada dua pendapat yang paling kuat. Pendapat yang pertama, waktu yang mustajab adalah ketika imam duduk, datang kemudian duduk sampai didirikan sholat. Sehingga kalau kita berdoa ketika antara dua khutbah, maka itu diharapkan termasuk doa yang mustajab. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Hia ma baina jelisal imamu ila antuqda doa as-salah." Waktu tersebut adalah dari ketika imam duduk sampai ditunaikan salat. Nah, di sini oleh oleh Imam Muslim. Kemudian pendapat yang kedua yang paling kuat di antara sebelas pendapat ini ada yang paling kuat adalah dua pendapat. Pendapat yang kedua, hiya akhiru atin nahar, yaitu di akhir hari Jumat. Jadi menjelang maghrib. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih. bahasanya waktu yang mustajab tersebut adalah di akhir di akhir waktu dari solat dari hari Jumat, yaitu sebelum maghrib. Sabda Nabi SAW, wahwakoh qaimun yusalli dan dia dalam keadaan solat. Bukan berarti maksudnya dia berdoa dalam keadaan sholat seperti yang kita lakukan. Bukan. Jadi maksudnya adalah dia menunggu waktu sholat. Yaitu menunggu waktu ma maghrib. Dan orang yang menunggu waktu maghrib, itu dia hukumnya seperti orang yang yang sholat. Ini dikatakan oleh sebagian ulama demikian. Jadi, jadi bukan berarti dia sholat sebelum maghrib. Tapi orang yang menunggu sholat maghrib itu sudah dihukumi sebagai orang yang yang sholat kemudian dia berdoa kepada Allah, maka diharapkan waktu tersebut adalah waktu yang yang mustajab. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan Dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan kita lanjutkan dengan tanya jawab Pertanyaan yang pertama, apa hukum golongan wanita hadir sholat Jumat? Iya. Seorang wanita ini tidak diwajibkan. Tadi sudah kita sebutkan, wanita tidak tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Tapi kalau dia menghadiri, maka tidak masalah. Dan kalau dia ingin menghadiri, maka jangan kita larang. Dan bila dia sholat Jumat, maka sudah sah dan juga sudah mencukupi dari sholat duhur. Artinya tidak perlu lagi dia sholat duhur Kelebihan kepada orang yang meninggal pada hari Jumat Ya diharapkan orang yang meninggal pada hari Jumat Ini mendapatkan husnul khatimah Kita berharap Orang yang meninggal pada hari Jumat itu mendapatkan husnul khatimah Apakah ada dalil tentang keutamaan berdoa di antara dua khutbah Jumat? Ya dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang tadi kita sebutkan Hiya ma baina ayyajlisal imam ila an salah diriwatkan oleh Imam Muslim. Waktu yang mustajab tersebut adalah dari imam duduk sampai ditunaikan sholat Jumat. Dan waktu di antara dua khutbah ini termasuk antara duduknya imam sampai ditunaikan sholat. Jadi diharapkan itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Dan ini adalah satu di antara dua pendapat yang paling kuat menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya waktu tersebut adalah waktu di akhir hari Jumat, yaitu waktu sebelum maghrib. Ini pendapat lebih kuat dari pendapat yang pertama. Dan seorang Muslim hendaklah berusaha untuk mengamalkan dua-duanya. Ya, dia berdoa pada waktu yang pertama dan juga berdoa sebelum maghrib pada hari Jumat supaya bisa mendapatkan e, waktu yang mustajab di situ e, kita berdoa. Hukum melintas orang yang sedang melakukan sholat tanpa diletakkan sutra di dalam mesin Nabawi yang sedang sesak. Ya, e, sebelumnya seorang yang mau sholat ini disunahkan untuk membuat atau me, menghadap ke sutra menghadap ke sutra. Sutra ini adalah pembatas ketika solat. Ya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum falyadnu ila sutrah." Atau kama Rasulullah SAW. Apabila salah seorang di, di, di antara kalian solat, maka hendaklah dia mendekat ke sutrah. Sutrahnya adalah pembatas, pembatas solat sehingga e, orang tidak ada yang melewati di depan kita ketika kita sedang solat. Dan ini menurut sebagian ulama hukumnya sunnah, tidak wajib ya dan kalau kita ingin membuat sutra atau menghadap ke pembatas maka minimal tingginya adalah satu dirak satu dirak itu adalah satu hasta ya ini tingginya demikian dan dilarang kita untuk melewati orang yang sedang sholat. Kalau ada orang sedang orang sedang sholat, maka dilarang kita untuk melewatinya. Ya Rasulullah SAW pernah bersabda, law ya'lamu al-marru baina yadayil musalli madza alayh lakana ay yaqifa arba'in ahabbu ilaihi min ay yamurra baina yadayhi atau kama qala Rasulullah SAW yang artinya seandainya orang yang melewati orang yang sedang sholat itu tahu apa dosanya orang yang melewati orang yang sedang sholat niscaya dia berdiri 40 itu lebih baik daripada dia lebih dia cintai daripada dia melewati orang yang sedang sholat yang mengatakan la adri ada kara arba'ina yauman atau arba'ina syahran atau arba'ina sana saya tidak tahu atau saya lupa apakah beliau menyebutkan 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun seandainya itu 40 hari itu sudah waktu yang yang lama orang berdiri 40 hari daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Ini menunjukkan tentang bahayanya orang yang melewati orang yang sedang sholat. Oleh karena itu di mana saja, entah itu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Indonesia misalnya, jangan sampai kita melewati orang yang sedang sholat. Dia sedang menghadap siapa? Dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bayangkan seandainya ada orang yang sedang menghadap, menghadap presiden sedang berhadapan berhadap hadapan dengan seorang presiden. Beranikah kita untuk melewati jalan di antara keduanya? Di depan orang yang sedang menghadap persi, presiden. Tentunya tidak akan berani. Bagaimana kita berani melewati orang yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kecuali dalam beberapa keadaan. Dalam keadaan darurat maka diperbolehkan kita melewati. Contoh seperti dalam soal yang tersebut di sini dalam keadaan sesak dan tidak ada jalan kecuali kita harus melewati orang yang yang sholat dalam keadaan demikian boleh kita melewati dalam keadaan darurat misalnya istri kita sedang keburu mau keluar ya atau kita ingin menolong orang lain dan tidak mungkin kita ke sana kecuali dengan melewati orang yang sedang sholat boleh entah itu di Masjid Nabawi di Masjidil Haram atau termasuk di Indonesia misalnya di mesin-mesin yang ada di tempat kita. Seandainya dalam keadaan terdesak, darurat, maka boleh kita melewati orang yang sedang sholat. Dan adalah orang yang sholat juga memahami demikian. Ya memahami kalau keadaan berdesak-desakan. Kemudian juga jangan sampai kita memilih tempat untuk sholat di tempat yang ramai. Jadi kalau kita mau sholat, cari tempat yang kira-kira tidak di dilewati oleh banyak orang atau mendekat ke sutra seperti yang tadi kita sebutkan. Entah itu tiang ya atau rak buku, rak Al-Qur'an misalnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah dibenarkan sholat sunnah selepas sholat subuh di raudhah? Di raudhah ini disunahkan kita melaksanakan sholat nafilah sebagaimana disebutkan oleh para sebagian ulama. Karena Rasulullah SAW bersabda, antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga dan kita memilih waktu yang diperbolehkan. Kalau kita ingin sholat sunnah di sana, kita memilih waktu yang diperbolehkan. Sholat sunnah mutlak setelah sholat subuh ini nggak diperbolehkan. Ya Rasulullah SAW bersabda, la sholat ba'dal subhi hatta tatlu asyams. Tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit mata matahari. Sholat mutlak setelah sholat subuh ini tidak diperbolehkan Sholat mutlak adalah sholat yang tanpa sebab Adapun sholat, mut, sholat sunnah yang ada sebabnya Maka diperbolehkan kita kerjakan setelah sholat subuh Contohnya apa? Sholat jenazah misalnya Setelah sholat subuh ada jenazah yang mau disolatkan Boleh kita kerjakan Karena sholat jenazah ini adalah sholat yang memiliki sebab Atau sholat tahiyatul masjid kita sholat subuh di Masjid Nabawi Kemudian setelah subuh kita ingin ke belakang Kemudian kita ingin kembali ke, kembali lagi ke masjid Maka kita sholat dua rakaat Sholat tahiyatul masjid Diperbolehkan meskipun itu setelah sholat Subuh karena sholat ini memiliki sebab Jadi kalau kita sholat di Raudhah Sholat yang ada sebabnya Meskipun itu setelah sholat subuh maka Diperbolehkan Tapi kalau sholat sunnah mutlak tidak boleh Contohnya bagaimana Bapak sholat subuh di sini atau di raudhah. Salat subuhnya di raudhah. Kemudian setelah zikir salat, kemudian zikir pagi, kemudian ingin dalam hatinya ingin salat. Salat apa? Salat mutlak. Tidak ada sebabnya, cuma ingin salat aja dapat pahala. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini adalah salat mutlak yang tidak memiliki sebab. Adapun salat sunnah yang ada sebabnya maka diperbolehkan dikerjakan. Bagaimana hukumnya yang pakai minyak wangi beralkohol?